Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul: Innal halala bayyin وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الهمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك لكل ملك حمى ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb hadis rawahul bukhari wa muslim dari Nu'man bin Bashir dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Sesungguhnya yang halal jelas yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang syubuhat, perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengetahuinya kebanyakan dari manusia. Faman ittaqa syubuhat istabra'a wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang samar-samar tadi, maka berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat-syubhat, masuk ke dalam perkara-perkara yang samar-samar tadi, maka niscaya dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Karra'i yar'a al hima. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan kambing-kambingnya di perbatasan di perbatasan padang rumput yang dimiliki oleh penguasa atau oleh raja-raja. Yushak Anyar ta'afi. Dikhawatirkan kambing-kambingnya akan masuk ke dalam larangan tadi. Ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah bahwa likulli malikin setiap raja itu memiliki hima. Hema adalah satu halaman atau satu padang rumput, satu daerah yang dijadikan khusus untuk dirinya dan kemudian tidak boleh dilanggar. Ala likulli malikin hima. Setiap raja punya hima. Ala wa inna Allahi maharimuh. Ketahuilah bahwa Allah, perbatasan Allah yang tidak boleh dilanggar adalah maharimuh, perkara-perkara yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam badan ini ada satu gumpal darah. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika dia jelek, maka jelek pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa yang dimaksud mudghah tadi, segumpal daging atau segumpal darah tadi adalah al-qalb, jantung. Demikian ya fillah azakumullah hadis yang keenam yang pernah kita bahas dalam hadis arba'in dengan syarah Syekh Ibnu Uthaymin rahimahullah, maka kita kembali membahasnya kembali dengan syarah ibrahim Rajab dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dan tentunya beliau ausa'afi, beliau lebih luas dalam membahasnya. Beliau menyatakan, hadal hadis sahihun muttafaq ala sahatihi min riwayat Sya'bi an Nu'man ibn Bashir. Hadis ini sahih dan disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim dan para ulama dari riwayat Sya'bi dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Dan dalam lafat-lafatnya ada yang lebih, ada yang kurang, tetapi semuanya semakna. Al-makna wahid. Yani walaupun lafat-lafatnya berbeda-beda dalam riwayat-riwayatnya, tetapi semuanya satu makna atau mutaqarib atau berdekatan maknanya. Telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dari banyak sahabat, bukan hanya satu sahabat Nu'man bin Bashir, tetapi diriwayatkan dari sekian sahabat Rasulullah. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan pula oleh Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu Diriwayatkan pula oleh Jabir bin Abdullah, oleh Ibnu Mas'ud, oleh Abdullah bin Abbas dan lain-lainnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka. Wa hadis Nu'man asahul hadis. Namun riwayat dari Nu'man bin Bashir adalah yang paling sahih dari semua hadis-hadis tadi. Wal hadis al-bab hadis dalam bab ini yang paling sahihnya adalah hadis yang kita baca tadi. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini, "Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Maknanya adalah bahwa yang halal, yang murni halal adalah telah jelas. Bayin, sangat gamblang kehalalannya. Lashtibaha fi, tidak ada kesamaran padanya Wa kadzalikal haram. Demikian pula yang haram. Yang haramul mahab, haram yang murni haram. Juga jelas. Jelas dan tidak ada kesamaran padanya. Walakin bainal amraini umurun tashtabih ala kathir minan nas. Tetapi di antara keduanya, di antara halal yang murni, di antara haram yang murni, ada di tengah-tengahnya perkara-perkara yang samar-samar, yang tidak jelas yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Perhatikan kalimat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahuinya kebanyakan manusia. Ini menunjukkan bahwa perkara yang mutasyabihat diketahui oleh manusia, tapi sedikit. Tapi katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengerti. Jadi kalaupun ada yang mengetahuinya ini betul-betul sahih, halal atau ini benar-benar dalam keadaan haram, ada yang mengetahuinya, yaitu orang-orang yang tinggi ilmunya, yang rasikh fil ilm, orang-orang khusus yang istimewa dalam hal ilmu. Sehingga dikatakan di sini kebanyakan manusia tidak mengerti. Hal hiya minal halal atau minal haram. Kebanyakan, kebanyakan manusia tidak paham apakah dia termasuk yang halal atau termasuk yang haram. Amr rasikhuna fil ilm. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, fala yashtabih alaihim maka tidak tersamar bagi mereka hal tersebut. Wa ya'lamuna min ayyil inihi dan mereka tahu dari golongan mana perkara ini, golongan yang halal atau golongan yang haram. Amal halalul mahub. Adapun yang halal dan murni halal. Famitlu aklut tayyibat. Seperti makan makanan-makanan yang baik. Seperti hasil tanaman sawah dan ladang, atau buah-buahan, atau binatang ternak yang kita kenal, atau meminum minuman-minuman yang halal yang baik. yahtaj ilaihi يحتاج qutni wal القطن والكتان أو الصوف والشعب أو الشعب juga pakaian yang dibikin dari kapas, yang dibikin dari wol, yang dibikin dari berbagai macam bahan-bahan, suf dan lain-lainnya. Ini halal dan sangat jelas kehalalannya. Demikian pula an-nikah wa tasarri. Nikah juga jelas, tasarri juga jelas. Ikhwan ibn a'azakumullah. Nikah adalah menikahi sebagaimana yang kita kenal, melamar seorang wanita kepada orang tuanya dan kemudian orang tuanya meridai dan kemudian mengakadkannya dengan akad nikah dengan dua saksi dengan wali dengan mahar maka itu adalah ma'ruf, sesuatu yang halal. Demikian pula at tasarri Demikian pula menggunakan atau memakai seria atau memakai budak-budak. Ini pun halal dan baik, sangat jelas halalnya. Kalau ada yang terheran-heran, apa iya budak juga halal? Berarti bukan agama ini atau bukan perkaranya keterangan ini yang salah, tetapi orang tadi yang salah. Karena sangat jelas dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun misalnya. Disebutkan orang-orang mukmin adalah yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajihim awma malakat aimanuhum. Kecuali pada istri-istrinya dan budak-budak yang dimilikinya. Jadi sangat jelas, bayin, kalau yang merasa tidak bayin berarti dia terlalu dangkal, tidak membaca Quran. Ikhwan Berarti ini adalah sesuatu yang halal dan bayin. Sangat jelas halalnya. Nikah dan juga tasarri. Apakah menikahi wanita-wanita yang halal ataupun dia memiliki budak-budak perempuan maka itu adalah halal. Wa ghairi dzalika. Idza kana iktisabuhu bi'aqdin sahih. Sekarang ada masalah yang kedua. Mendapatkan barang-barang yang halal tadi dengan cara yang halal pula atau dengan cara yang haram. Berarti satu sisi sudah jelas halal ainnya, bendanya dalam keadaan dia halal. Tetapi ada masalah lain yang perlu dilihat. Iktisabuhu. Idza kana iktisabuhu bi'aqdin sahih, kalau mendapatkannya dengan cara akad yang benar, jual beli yang benar, maka dia boleh dan halal. Seperti al jual beli yang halal. Awil miras atau miras dia mendapatkannya dengan mewarisi. Ini mewarisi harta tadi, mewarisi pakaian tadi, dan tidak boleh mewarisi perempuan. Ya, beda. Kalau itu pada akdin sahih, akadnya sahih, akad nikah yang benar dengan wali, dengan saksi, dengan mahar, maka itu adalah akdun sahih. Demikian pula harta benda yang dia miliki, apakah dia dapatkan dengan jual beli atau dia dapatkan dengan warisan au dengan pemberian, au ghanimah atau dengan pampasan perang, maka semuanya halal. Berarti kehalalan sesuatu terdiri dari dua perkara. Kehalalan dari sisi barangnya halal untuk dimakan, halal untuk dipakai, halal untuk digunakan. Dan sisi kedua, cara mendapatkannya pun harus dengan cara yang halal. Walaupun barangnya halal misalnya, pakaian. Tetapi dia pakai dari hasil mencuri, maka itu haram. Bukan dari sisi zatnya haram, tetapi iktisabuhu haram. Cara mendapatkannya dengan mencuri, dengan gosok, dengan pinjam tanpa bilang, mengambil dari lemari temannya kemudian dia pakai, maka ini adalah iktisabnya yang haram. Maka ikhwan semua perkara-perkara yang halal tadi kalau didapatkan dengan cara yang halal pula, dengan akad yang halal, maka itu adalah perkara yang halal dan bayin halalu dan sangat jelas kehalalannya. Wal haram, demikian pula yang haram. Seperti memakan bangkai, makan darah, atau daging babi, atau minum khamr, atau menikahi wanita-wanita yang mahramnya sendiri menikahi kakak kandungnya, menikahi adiknya, menikahi ponaannya. Demikian pula memakai pakaian yang haram seperti memakai sutra untuk laki-laki. Karena sangat jelas disebutkan dalam riwayatnya Rasulullah memegang sutra dan emas dan mengatakan keduanya haramun ala dukuri ummati, keduanya haram terhadap laki-laki umatku. Maka ini bukan syubhat lagi, tapi perkara yang sangat jelas karena disebutkan dengan jelas dengan lafaz yang juga tidak samar. Karena lafaznya sangat jelas. Haramun ala dzukuri ummati. Diharamkan atas laki-laki umatku. Wa mithl iktisab al-muharramah atau sesuatu yang didapat dengan cara yang haram. Ini perkara-perkara atau benda-benda yang halal tadi, kalau didapatkannya dengan cara yang haram, maka dia pun termasuk yang haram. Seperti mendapatkan harta dengan cara riba. Haram atau mendapatkan harta dengan judi atau bermain judinya haram wa taman ma la yahillu bai'uhu atau harga yang didapat dari barang-barang yang tidak boleh dijual. Pernah kita bahas dalam Umdatul Ahkam, perkara-perkara yang dilarang untuk dijual, maka harganya pun haram. Seperti samanul kalbi wa samanil baghi, seperti hasil pelacuran atau hasil menjual anjing dan sejenisnya. Wa akhdul amwalil maghsubah. Demikian pula kalau mengambil harta dengan cara merampasnya atau mencurinya atau meminjam tanpa bilang atau menipu. Maka ini adalah perkara-perkara yang haram dari sisi iktisabuhu, dari sisi pendapatan atau mendapatkannya. Cara mendapatkannya sudah haram. Baik, sekarang yang mustabah yang bagaimana? Kalau sudah disebutkan contoh-contoh yang halal dan jelas halalnya, contoh-contoh yang haram dan jelas haramnya, maka apa yang mutasyabihat wa ammal mustabah? Famithal akli ba'di maktulifa fi hillihi au tahrimi. Seperti memakan sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama tentang halal dan haramnya. Ikhtalafa fi hillihi au Diperselisihkan apa dia halal atau haram. Tayyib amma minal a'yan. Sekarang dari benda-bendanya. Yang diperselisihkan halal dan haramnya seperti khayl, kuda, wal bighal. Bighal adalah hasil perkawinan kuda dengan keledai. Dan keledainya juga. wabab, Wa syurbu makhtulifa min, minal ambidah. Demikian pula meminum minuman yang diperselisihkan oleh para ulama tentang halal dan haramnya. Sebagian berpendapat halal, sebagian berpendapat haram. Seperti al-anbidah, nabid. Nabid adalah minuman dari anggur yang dia dalam keadaan setelah jadi homer, kemudian dihilangkan lagi dengan proses berikutnya maka hilang sukrannya sifat homernya hilang tetapi kalau nabid ini diminum dengan banyak maka akan pengaruh pula. Ada iskarnya juga. Dikatakan alati yuskir kasiruha Yang membuat mabuk pula kalau banyak dia minumnya. Tapi Nabi dalam keadaan diminum oleh beberapa sahabat dan disaksikan oleh sahabat yang lain. Sehingga terjadilah dalam keadaan para ulama masih memperdebatkan dan memperselisihkan. Karena kalau dikatakan homer, dia sudah keluar dari bentuk homernya jadi ada proses lagi setelah Khomer menjadi nabi. Yang dia tidak memabukkan kecuali kalau terlalu banyak, maka ada pengaruhnya. Seperti air tape yang dibikin oleh manusia, yang diperdebatkan oleh para ulama apakah halal atau haram. Karena dia dalam keadaan tidak memabukkan kalau sewajarnya dia minum. Walad makhtulifa fihi. Fihi ibahah lubsihi yakni memakai pakaian yang dalam masalah ibaha lubsihi minal juludis siba dia dalam keadaan diperselisihkan pula apakah boleh dipakai atau tidak apa pakaian yang diperselisihkan oleh para ulama seperti memakai dari kulit memakai pakaian dari kulit tetapi kulitnya kulit dari binatang buas. Bukankah binatang buas adalah binatang yang tidak boleh dimakan dan tidak boleh atau dikatakan sebagai najis? Karena binatang yang tidak dimakan dagingnya, maka dia najis bangkainya. Kalau najis, bagaimana dengan kulitnya? Ini khanifidin azakumullah, perkara yang diperdebatkan pula oleh para ulama. Wa amma minal makasib, itu yang diperdebatkan dari sisi zatnya, halal atau haram. Sekarang ini diperselisihkan dari cara mendapatkannya wa imma minal makasib atau karena cara mendapatkannya diperdebatkan seperti kamasailil ainah seperti jual beli ainah wa tawriq wa dan sejenisnya yakni orang yang dalam keadaan tidak memiliki harta kemudian dia membutuhkan pinjaman tetapi tidak dikasih pinjam kecuali harus dia membayarnya dengan lebih, maka dia tidak mau. Itu adalah perkara yang riba. Saya tidak mau. Ya. Akhirnya dia memakai cara. Ya. Dia membeli barang dari seseorang ya. dengan hutang. Saya ambil barang kamu, hutang. Harganya satu juta dan dia dalam keadaan sudah mencatat hitam di atas putih. Saya ambil barangmu dan saya akan bayar sekian bulan lagi satu juta. Dia jual dengan murah segera. Kenapa dia jual dengan murah segera? Karena hakikatnya dia butuh uang. Maka tentunya dia akan dapatkan 600 atau 700 atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Tidak satu juta dia jual. Karena dia ingin mendapatkan uang cash. Dia mendapatkan uang cash. Tapi dia hutang berapa? Satu juta. Mirip atau tidak mirip dengan riba? Sangat mirip dengan riba. Artinya dia pinjam 600, dia harus bayar 1 juta. Tetapi transaksinya kepada si penjual barang tadi transaksi jual beli. Sehingga sebagian para ulama mengatakan boleh, itu halal. Sebagian lain mengatakan tidak, itu tipu daya namanya. Itu permainan. Demikian pula ainah. Tadi bukan ainah namanya tawarik. Kalau ainah lebih parah lagi. Sehingga walaupun diperselisihkan, tetap yang rajih adalah haram. Yaitu dua jual beli dalam satu majelis. Yang mengusulkan bal'inah justru orang yang punya barang tadi. Kamu mau pinjam kepada saya. Kemudian tidak mau riba. Ya sudah. Sekarang tidak usah riba. Tetapi saya jual barang saya ini kepada kamu satu juta. Kemudian saya beli lagi barang kamu delapan ratus, Mau? Ini kan jual beli bukan riba. Saya jual barang saya kepada kamu. Ambil. Bayarnya Tahun depan 1 juta. Setelah itu saya beli barang kamu 800 kontan. Cash, sekarang saya beri 800. Berarti kamu punya utang sama saya 1 juta. Dan kamu dapat uang kontan 800. Ini juga jual beli. Transaksinya transaksi jual beli. Kalaupun ditulis di atas nota atau di atas sesuatu sebagai saksi hitam di atas putih, tetap transaksi jual beli. Cuma dua jual beli dalam satu jual beli. Ini adalah bayar inah dan taurik yang pertama tadi taurik yang kedua adalah ainah yang kedua-duanya diperselisihkan oleh para ulama kalau itu sebagai hial sebagai hilah tipu daya hanya sekedar untuk menghalalkan riba maka itu adalah riba yang haram Ikhwan ibn azakumullah berarti di sini diperselisihkan oleh para ulama apanya bukan zatnya zatnya barang yang halal harta emas perak atau uang adalah sesuatu yang halal tetapi yang jadi masalah adalah cara mendapatkannya. Ikhwan ibn azakumullah berarti ada yang diperselisihkan secara zatnya. Dan ada pula yang diperselisihkan secara cara mendapatkannya. Wa binahwi hadzal ma'na fassar al-mushtabihat Ahmad wa Ishaq wa gairuhuma min al-a'immah. Dan demikianlah para ulama menafsirkan makna mutasyabihat. Seperti Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan lain-lain dari para imam-imam, dari para ulama, mereka menafsirkannya seperti itu. Jadi apa maknanya mutasyabihat? Ya, ini sesuatu yang diperdebatkan halal dan haramnya. Diperselisihkan oleh para ulama halal dan haramnya. Dan sudah kita katakan tadi, dari nasr Rasul, dari ucapan Rasulullah dalam hadisnya yang mengatakan kesirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, ini menunjukkan kalau sedikit manusia ada yang tahu. Sebagaimana perkara ikhtilaf tadi. Para ulama ada yang dengan yakin menyatakan ini boleh, ini tidak boleh. Be'ul'ina tidak boleh, haram. Dengan yakin dan dengan bukti-bukti. Ada lagi yang menyatakan bahwa itu adalah haram dengan bukti-buktinya. Ikhwanifidina azakumullah. Maka tentunya yang jadi masalah adalah kebanyakan orang-orang awam gak mengerti. Karena mereka merasa itu kan perkara yang halal, jual beli kok. Saya beli barang, saya jual. Saya kan dagang. Saya beli satu juta, saya jual 800. Masa nggak boleh? Ya tapi kan rugi. Ya rugi-rugi saya sendiri. Saya nggak merugikan orang lain. Ini khonibin a'azakumullah titik perdebatannya di sana. Demikian pula bayul inah tadi. Kalau dilihat satu persatunya dari dua jual beli tadi adalah dua jual beli yang halal. Ikhwan ibn a'azakumullah wa hasilul amr. Inti dari perkara ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada nabinya kitab Al-Qur'an dan telah menjelaskan di dalamnya kejelasan-kejelasan untuk umat mayataju ilaih apa yang dibutuhkan oleh mereka min halalin wa haramin telah dijelaskan mana yang halal dan mana yang haram maka ikhwan fillah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai' sungguh kami telah turunkan kepadamu Alkitab ini kitab ini Al-Qur'an tibyanan likulli syai sebagai penjelasan menerangkan segala sesuatu yakni tibyan maknanya adalah menjadi sesuatu jadi bayin menjelaskan agar menjadi terang dan jelas maka segala perkara sudah dijelaskan dalam Quran yang halal juga bayin yang haram juga bayin dan yang bainahuma yang ada di antara keduanya dari mutasyabihat juga sudah diterangkan bagaimana sikap kita terhadapnya. Alhamdulillah. Yang halal dan jelas halalnya, alhamdulillah. Yang halal dan jelas halalnya, alhamdulillah kita mengamalkannya dengan yakin itu halal. Yang haram dan jelas haramnya, alhamdulillah kita kaum muslimin mudah untuk meninggalkannya karena jelas haramnya. Sedangkan yang tidak jelas dalam artian mukhtalafun fi atau mutasyabihat diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Nu'man ibn Bashir. Diterangkan dalam hadis ini, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi." Aw li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Berarti ini haram, jelas harus ditinggalkan ini halal, silahkan dikerjakan, ini subuhat, sebaiknya kamu tinggalkan. Apalagi yang belum diterangkan. Berarti semuanya sudah diterangkan. Inilah Allah katakan tibyanan likulli syai. Kami jelaskan dengan Al-Quran ini segala sesuatu. Ini menjadi jelas, ini menjadi jelas. Dan sikap terhadap yang tidak jelas pun kita tahu. Yaitu dalam hadis ini dikatakan, Famanittaqa asyubuhat. Barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat. Selamat dia kalau meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Selamat agamanya tidak menyimpang dan selamat pula kehormatannya. Terjaga dia kehormatannya. Kata Mujahid rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Beliau berkata, "Likulli syai'in amaru bihi aw nahu an." Umiru bihi aw nuhu an. Yang dimaksud kulli syai adalah segala sesuatu yang diperintahkan atau segala sesuatu yang dilarang. Berarti tibyanan li kulli syai, maknanya kata Mujahid adalah tibyanan li kulli syai'in umiru bih wa tibyanan li kulli syai'in nuhu an. Menjelaskan segala apa yang mereka diperintahkan dan menjelaskan segala apa yang mereka telah dilarang. Berarti larangan dan perintah. Wa ta'ala fi akhir, fi akhir surat An-Nisa. Demikian pula Allah mengatakan dalam akhir surat An-Nisa. Allah berfirman tentang masalah hukum-hukum. Kalau kita baca surat An-Nisa, dijelaskan hukum nikah di sana, talak, cerai, rujuk, diceritakan pula hukum waris dan seterusnya ini menerangkan hukum-hukum harta waris ataupun al-abda. Al-abda urusan nikah. Setelah itu Allah berfirman, "Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim." Allah menerangkan kepada kalian segala sesuatu agar kalian tidak tersesat. Dan Allah bikulli syai'in alim dan Allah Maha tahu segala sesuatu. Berarti keterangan-keterangan dari awalnya menerangkan il, hukum waris, ilmu waris, ilmu faraid, menerangkan hukum nikah, talak, cerai, rujuk, masalah susuan dan seterusnya. Dan Allah katakan itu semua kami terangkan kata Allah adalah agar yubayyin menjadi jelas bagi kalian. Antadillu agar kalian jangan menjadi sesat, agar kalian jangan menyimpang, jangan salah dalam menerapkan agama ini. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala dan juga Allah berfirman. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaih. Dan Allah tegur pula mereka-mereka yang mengharamkan sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal disembelih dengan cara yang halal, tapi dia nggak mau makan. Kenapa nggak mau makan? Karena ini anak kambing yang ke-10. Kalau anak kambing ke-10 itu berarti, berarti, berarti yakni syariat bid'ah yang mereka ada-adakan. Maka Allah tegur dengan keras. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullah 'alaihi Kenapa kalian tidak mau memakan makanan yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah padanya? Waqad fassala lakum ma harrama alaikum. Padahal Allah telah merincikan untuk kalian apa-apa yang haram. Berarti maknanya adalah al-haram bayin. Yang haram itu jelas. Kenapa kalian mengharamkan sesuatu yang halal? Kenapa kalian tidak mau memakan daging yang halal? Kambing yang disembelih dengan cara yang halal, sapi yang disembelih dengan cara yang halal, kerbau yang disembelih dengan cara yang halal, atau unta yang disembelih dengan cara yang halal. Malakum, kenapa kalian tidak mau memakan daging-daging ini? Padahal disembelihnya dengan cara yang halal dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa kalian tidak mau makan? Alasan apa? Bukankah Allah telah menjelaskan pada kalian? Fassalalakum ma haram alaikum. Bukankah telah diterangkan kepada kalian secara rinci? Kalimat fassala maknanya adalah merinci. Menjelaskan secara rinci apa saja yang haram. Illa matturirtum alaih. Kecuali sesuatu yang darurat. Ini yang haram-haram sudah dijelaskan. Dan Allah kecualikan kecuali kalau kalian darurat illa man turra ghara baghin wala adin. Kecuali yang dalam keadaan terpaksa, bukan karena butuh, bukan karena pingin dan tidak melampaui batas. Ikhwan ibn na'azakumullah berarti ditegur orang yang mengharamkan sesuatu yang halal karena halal itu jelas. Haram itu jelas. Kenapa kalian mengharamkan sesuatu yang halal? Dengan alasan ini adalah kambingnya kambing keraton atau sapi yang disembelihnya sapi keraton atau ini adalah ini dan itu dan alasan-alasan yang sama sekali tidak syar'i. Maka ditegur dengan kalimat bukankah Allah telah merincikan untuk kalian apa saja yang haram. Maka sangat jelas bisa kita baca dalam Quran, bisa kita baca dalam hadis-hadis yang sahih apa saja yang haram. Wa qala ta'ala dan juga Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyin lahum ma yattaqun. Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman." Dan tidaklah Allah akan menyesatkan satu kaum setelah Allah beri petunjuk pada mereka hingga Allah menjelaskan kepada mereka apa-apa saja yang mereka hindari. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa wakkala bayan ma ashkala min at-tanzili ila rasul Allah Subhanahu wa taala mewakilkan atau dalam artian memerintahkan untuk menerangkan apa saja yang rumit supaya jelas, apa saja yang samar menjadi tidak samar. Allah mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menerangkan Al-Quran ini. Dan Allah katakan, maka Allahu liyudilla qauman. Tidak mungkin Allah akan menyesatkan satu kaum dalam keadaan telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ini kalau saja ada orang kemudian mau masuk Islam, saya masuk Islam dan saya akan menerapkan syariat Allah. Ini berarti hadahu. Allah telah beri petunjuk dia. Apakah setelah Allah beri petunjuk dia ke dalam Islam, kemudian dia membaca Quran, membaca hadis, ternyata ayat dan hadisnya tidak jelas. Tidak jelas dalam artian yang halal nggak jelas, yang haram nggak jelas. Ini tidak mungkin kata Allah. Akhirnya kan dia akan tersesat kembali. Kalau tidak diterangkan dengan jelas mana yang halal, mana yang haram. Maka Allah katakan, "Wa ma kana Allahu Allah tidak mungkin akan menyesatkan kembali kaum yang sudah mendapatkan hidayah karena tidak dirincikan halal dan haramnya, karena tidak dijelaskan, nggak mungkin hingga hatta yubayyin lahum ma yattaqun sehingga Allah menerangkan apa-apa yang harus dihindari hati-hati jangan jalan lewat sini hati-hati jangan kerjakan ini ini haram hati-hati jangan melakukan hal ini ini adalah bid'ah balala. hati-hati jangan membuat sendiri ikuti Al-Qur'an diterangkan semuanya dengan jelas alla tadillu agar kalian jangan tersesat agar kalian jangan menyimpang ini adalah rahmat Allah kepada orang yang sudah mau masuk dalam Islam, sudah mau dia siap tunduk kepada syariat, maka diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang sangat jelas, diturunkan ayat dengan ayat yang sangat gamblang dan Rasulullah merincikan menerangkan juga sangat jelas. Taraktukum ala mahajjatin bayda kata Nabi. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Allah utus Rasulnya untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Allah katakan dalam ayatnya, Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu zikra ini, peringatan ini, yakni Al-Qur'an ini, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang Allah turunkan pada manusia. yakni apa yang Allah turunkan pada mereka Litubayyin linnas agar engkau menjelaskannya pada manusia manuzzila ilaihim apa yang Allah turunkan pada mereka. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar yubayyin. Yubayyin dari kata-kata bayyin. Al halal bayyin wal haram bayyin. Dari mana kau menjadi bayyin? Kok bisa terang jelas dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah menjelaskan agama ini melalui lisan Rasulnya Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah katakan engkau wahai nabi Allah turunkan Al-Qur'an ini kepadamu litubayyana linnas agar engkau menjelaskan kepada manusia agar engkau menjadikan agama ini bayin agama ini terang jelas wama qubida sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta akmala lahu. Dan tidaklah Rasulullah wafat, tidaklah Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah menyempurnakan amanatnya, telah menyampaikan risalahnya, yakni telah menunaikan tugasnya dengan sempurna lahu wali ummatihi din sudah menjelaskan untuknya dan untuk umatnya agama ini oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah atau sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Ayat yang terakhir Allah turunkan kepada beliau untuk menunjukkan kalau tugas beliau tertunaikan dengan sempurna. Maka Allah katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu Al Islam dina." Kata Allah, "Hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian." dan kami telah sempurnakan nikmat kami kepada kalian dan aku ridho kata Allah Islam sebagai agama bagi kalian ayat Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini menunjukkan kalau agama ketika itu telah sempurna Al-Quran telah sempurna diturunkan lengkap dan agama telah diterangkan oleh Rasulnya dengan keterangan yang sempurna pula. Tidak kurang sedikit pun. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, fama baqiya lana? Apa sisanya bagi kita? Amal. Sisanya bagi kita adalah menerapkannya. Karena sudah gamblang, sudah jelas. Maka orang-orang yang betul-betul melampaui batas adalah orang-orang yang merasa agama ini masih kurang sempurna sehingga diutak-atik terus. Kayaknya kurang ini, kayaknya kurang itu, kayaknya perlu ada acara ini, kayaknya perlu ada seremonial yang begini terus ditambah, dikurangi, diganti. Sudi kritis pada hukum waris. Hukum waris dirombak lagi. Ini khonifidin azakumullah adalah orang-orang yang tidak kenal tentang agamanya sendiri. Orang-orang yang imma jahil wa imma mutajahil. Orang yang bodoh atau berpura-pura bodoh tentang ayat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bisa jadi bodoh beneran memang. Atau dia adalah orang yang berpura-pura bodoh. Membaca tapi seperti nggak membaca. Mendengar seakan-akan tidak mendengar. Dan hatinya tidak dipakai untuk berpikir. Lahum kulubun layak kahu nabiha. Walahum adhanun la yasma'una nabiha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Mereka punya mata tapi tidak mau membaca. Inhum illa kal Mereka tidak lain seperti binatang ternak kamu ajak ngomong, dengar nggak kira-kira? Dengar, menurut ilmu pengetahuan yang dipelajari bahwa mereka itu punya pendengaran, tapi ngomong apa kamu? Nggak digubri sama sekali. Kamu ngomong sampai keluar busanya, la faedah, tidak ada faedahnya kalau kamu mau ngajak bicara sapi. Ikhwan demikianlah keadaan mereka kalau memang dia adalah orang-orang yang mutajahil, yang bukan tidak mengerti, bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Ayatnya sangat jelas. Bukan satu, bukan dua. Bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menjelaskan. Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menjadikan kaum Muslimin bingung. Saya mau beribadah dengan cara apa ya Allah? Gak mungkin dibiarkan bingung. Allah turunkan begini caranya. Ini ayatnya. Ini cara salat, ini cara ibadah. Diajarkan oleh Allah warka'u ruku'lah. Diajarkan oleh Allah qumu lillahi qanitin. Berdirilah engkau dengan khusyuk di hadapan Allah. Diajarkan lagi oleh Allah fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Sujud diperintahkan, ruku diperintahkan, berdiri diperintahkan dan Rasulullah mengajarkan begini caranya salat. Dengan berdiri, ruku, sujud, semua perintah-perintah Allah dalam Quran lengkap di dalam ibadah yang namanya salat. Allah sebutkan dengan perincian rukuknya Allah perintahkan warka'u ma'arraqin. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Sujudnya Allah perintahkan wasjudu lillahi wa'budu. Berdirinya Allah perintahkan qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Dan Rasulullah yang paling mengerti dan Rasulullah yang ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana. Maka lengkaplah Al-Quran dengan sunnah ini menjadi satu agama yang bayin. Demikian pula yang haram. Dijelaskan pula dalam Quran. Dijelaskan pula di dalam hadis. Menjadi lengkap dan rinci mana yang haram. Yang harus kita hindari. Maka ikhwanifidina azakumullah. Setelah Rasulullah wafat. Agama ini sudah sempurna dan sudah sangat jelas. Rasulullah SAW menyatakan taraktukum ala bayda anaqiyah lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih lailuha kanahariha malamnya seperti siangnya la yazigu anha illa halik dan tidaklah ada yang menyimpang dari jalan ini kecuali pasti akan binasa Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Ibnu Majah. Ikhwan ibn azakumullah. Berarti di sini Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa agama ini telah bayin, telah jelas. Al halal bayin, wal haram bayin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan yang mutasyabihat pun sudah diterangkan bagaimana sikap kita sebaiknya. Supaya selamat. Dikatakan hindarilah yang mutasyabihat sehingga kalian selamat. Maka Rasulullah mengatakan setelah itu bahwa aku tinggalkan kalian di atas satu jalan agama, di atas satu syariat yang sangat gamblang, jelas, terang benderang. Tidak ada lagi bagi kalian kecuali kewajiban untuk mengikutinya. Tidak ada tugas kalian untuk merekayasa agama, Tidak ada, nggak ada tugas kalian itu. Nggak ada tugas kalian untuk menambahi, untuk mengganti, untuk merubah, menyesuaikan dengan zaman. Tidak ada. Tugasnya adalah mengamalkan kata Nabi. Barang siapa yang menyimpang dari jalan ini, dia akan binasa. Karena jalannya sudah jelas. Lailuha karena hariha. Bahkan malamnya seperti siangnya. Kalau seorang memberikan alamat. Ini alamatnya. Kamu datangi tempat ini. Kamu lihat keterangan alamatnya, jalannya dan sebagainya. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Kalau yang tidak jelas, ini gimana maksudnya? Kemana saya? Kemungkinan tersesatnya banyak. Dan Allah katakan, maka Allah liyudil. Allah tidak akan menyesatkan orang yang sudah berjalan di jalan hidayah. Maka tidak mungkin akan dikasih alamat yang nggak jelas. Akan dikasih yang jelas. Setelah jelas alamatnya, kalau alamatnya alamat dunia, kita mau kemana, mau ke rumah bulan, begitu malam bingung. Waduh gelap ya. Bagaimana kita akan mencari? Agama jelasnya gamblang, terangnya terang benderang dan tidak peduli siang atau malam. Lailuha kana hari hasawa Malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Ya ikhwan ibn a'azakumullah, silahkan baca, silahkan buka, kerjakan. Ikhwan ibn a'azakumullah berarti yang jadi masalah adalah mau atau tidak mau. Barang siapa yang mau menuruti perintah Allah dia selamat, barang siapa yang menentang dia akan celaka. Maka Rasulullah mengatakan Wa man yazig wa la yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah seseorang menyimpang dari jalan ini setelahku kecuali halik, kecuali akan binasa. Karena dalam lafaz lain disebutkan dengan ba'di. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang jelas ini setelahku illa halik kecuali akan binasa. Maka ikhwan azakumullah, kenapa dia binasa? Karena dia dalam keadaan tidak mempedulikan jalan yang sudah jelas. Dan sama sekali tidak ada alasan mengatakan saya tidak tahu, bukan tidak tahu. Tidak mau tahu. Kenapa tidak mau tahu? Karena datang sudah kepada kamu dakwah Islam. Sudah datang kepada kamu dakwah sunnah sudah datang kepada kamu melalui tulisan-tulisan para doa, para dai, para ulama. Sudah datang kepada kalian buku-buku yang menjelaskan dari buku-buku para ulama. Sudah datang kepada kalian kaset-kaset dakwah. Sudah datang kepada kalian suara-suara dakwah, panggilan-panggilan dakwah dari para ulama ahlu sunnah dan dari para doa ilallah. Tapi kalian tidak pernah peduli. Berarti bukan tidak tahu, nggak mau tahu. Ikhwan Jalannya sudah jelas. Tapi ada yang mau, ada yang tidak mau. Ada yang mau membaca, ada yang tidak mau membaca. Ada yang mau dengar dan ada yang tidak mau dengar. Hadis lain yang hampir semana dengan itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Kata Abu Dzar, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma ta'irun yuharriku janahihi bis sama' illa wa qad lana minhu ilma." Kata Abu Dar, Rasulullah wafat. Dalam keadaan tidaklah seekor burung mengepakkan sayapnya di langit, kecuali sudah diterangkan kepada kami ilmunya. Artinya, ucapan Abu Dhar ini bahwa Rasulullah SAW wafat dalam keadaan sudah menjelaskan segala sesuatu. Sudah yubayyin kulla syai' sudah menerangkan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah tibyanan likulli syai' aw litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kata Abu Hurairah, tidaklah Rasul wafat kecuali dalam keadaan sudah diterangkan segala sesuatu dan tidaklah ada burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali sudah diterangkan kepada kita ilmunya. Walamma syakkan nasi mautihi. Demikian pula ketika manusia dalam keadaan ragu dengan wafatnya Rasulullah SAW. Karena mereka terkejut dengan Rasulullah wafat. Ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka pamannya Abbas berkata, Demi Allah, tidak meninggal Rasulullah SAW kecuali telah meninggalkan kepada kita jalan yang sangat jelas. jadi kata Abbas bin Abdul Muttalib. Ya ini kenapa kalian bingung ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dengan wafatnya Rasulullah SAW? Kenapa kalian bingung? Padahal Rasulullah wafat dalam keadaan sudah meninggalkan jalan yang jelas. Yani walaupun Rasulullah SAW sebagai manusia mengalami yang namanya maut, wafat beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, tapi agama yang dibawanya telah dijelaskan kepada kita dengan gamblang. Agama yang dibawanya telah diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Jalannya sudah jelas mana yang harus dilalui yakni kita yang ditinggalkan oleh beliau dalam keadaan tidak bingung apa yang harus dikerjakan. Ibadah-ibadahnya yang harus dikerjakan jelas, apa saja yang haram jelas, apa saja yang halal jelas. Maka ikhwan ibn azakumullah kata ammuhu Abbas, "Ma mata Rasulullah, wallahi ma mata Rasulullah hatta taraka as-sabil nahjan wadihan." Sungguh demi Allah Tidaklah Rasulullah wafat kecuali telah meninggalkan kepada kita jalan yang sangat jelas telah menerangkan yang halal, telah menerangkan yang haram, dan telah menerangkan nikah dan talak. Yang telah mencontohkan bagaimana nikah dan telah menerangkan bagaimana talak. Dakwah harap dan telah mengajarkan bagaimana perang dan bagaimana damai. Rasulullah pernah memerangi satu kaum dan pernah pula mengajak damai dengan perjanjian perdamaian satu kaum. وما كان راعي غنم يتبعها أو يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها بمخبطه ويندر حوضها بيده بأنصب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم tidaklah seorang gembala ketika menaiki gunung dia memberikan garis-garis dan mencari-cari jejak karena memang penggembala di sana harus tahu bagaimana dia mencari jejak karena padang pasir hampir semuanya sama. Ya. Hampir semuanya sama pasir demikian. Dan mereka menggembalakan di satu tempat yang ada pohon-pohon di sana, atau ada rumput di sana. Dan pulangnya dia harus tahu kemana pulangnya. Maka dia kadang-kadang memberi tanda, kadang-kadang mencari, kadang-kadang meraba, melihat ini, melihat itu, sampai tanda-tandanya jelas dan gembala itu bisa berangkat, bisa pulang dan gak ada ceritanya penggembala tersesat. Ya. Ceritanya hanya Penggembala justru akan menjadi guide nanti suatu saat karena dia tahu jalan-jalan di sana. Kata Abdullah, kata Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah SAW. Mereka, si penggembala sehebat-hebatnya mereka mencari jalan, tidak lebih jelas daripada apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Tidak lebih jeli, tidak lebih rinci daripada apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Kemari, ke sini, ke sana, dan ke situ. Rasulullah SAW menerangkannya lebih jelas, lebih rinci daripada apa yang biasa dipakai oleh penggembala-penggembala tali tadi dalam mencari jalan. Ikhwan ibn a'azakumullah demikianlah keadaan agama ini telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in dan tabi'in menyampaikannya kepada para tabi'in tabi'in sampai ke tangan kita dalam keadaan bayin, dalam keadaan jelas. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Bagaimana caranya sangat jelas, jalannya kemanapun sangat jelas. Alhamdulillah. Maka ikhwan azakumullah, dengan ini kesempurnaan agama kita ketahui dan kita membaca dari Allah Subhanahu wa taala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang باذنillah keterangan-keterangan lain dari Ibn Rajab rahimahullah. Subhanakallah bihamdik Asyadu an la ilaha ilant. anta wa atubu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.